عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة pada kita nikmat iman, ya nikmat Islam dan nikmat taufik atau kemudahan beribadah kepada Allah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat beliau dan para pengikut setia beliau hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita seperti biasa subuh Senin pembacaan kitab Syama'ilun Nabi 8 masih tentang hal-hal yang berkaitan tentang pakaian Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ulun ulang di hadis nomor 61 ya. Ada yang ketinggalan tentang 61 60 dan 61 tentang doa eh, yang diajarkan Nabi tatkala kita mendapat baju yang baru. Jadi ada yang ketinggalan dari ulun semalam. Yang jelas di hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencontohkan seandainya kita dapat baju baru, maka kita berdoa dengan doa Allahumma lakal hamdu kama kasautin kama kasautanihi ya. Wa as'aluka khairahu wa khairu ma suni'alah wa a'udzubika min syarrihi min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Allahumma lakal hamdu segala pujian kepada Engkau wahai Allah sebagaimana Engkau memberikan karunia pakaian ini kepada kepadaku dan aku meminta kepada Engkau kebaikan pakaian tadi dan kebaikan yang ditimbulkan dari pakaian. Jadi dapat baju baru saja tidak cukup, harus diiringi dengan doa. Kenapa kita berdoa? Agar kita diberikan kebaikan dari baju tadi. Karena baju itu mempunyai kebaikan kalau kita pakai dengan benar dan juga mempunyai keburukan kalau kita pakai dengan dengan cara yang salah iya. Dan saya berlindung dari keburukannya dan keburukan yang ditimbulkan dari pakaian tadi iya. Ini termasuk doa yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, bagi orang yang melihatnya, ada orang pakai baju baru, apa yang kita ucapkan? Nah, para sahabat ya mengucapkan bagi orang yang mempunyai pakaian baru, beli wa yukhlifullahu taala. beli wa yukhlifullahu taala. Ulun kada ingat menulis di grup. <laughs> Seminggu sudah ya Allah. Jadi kalau kita melihat orang memakai baju baru, ini supaya kita jangan iri atau hasad lah. Kita mendoakan kebaikan kepada orang yang memakai baju hanyar atau celana hanyar ya beli wa yukhlifullahu ta'ala. Artinya, semoga engkau membuat pakaian ini usang atau rusak. Maksudnya adalah semoga engkau memakai pakaian ini dengan waktu yang lama, jangka yang lama sehingga rusaknya disebabkan memakai kelawasan. Jadi dapat nik dapat baju baru itu nikmat, Kemudian nikmat lagi seandainya baju baru itu bertahan dengan waktu yang lama. Nikmat tersendiri. Nukar baju hanyar langsung rabit. Itu nikmatnya cuma sedikit. Seandainya kita dapat baju hanyar tapi rusaknya itu disebabkan kita memakai sudah sangat lama, maka itu suatu kenikmatan tersendiri. Ya. Ada baju masih di rumah tahun 2008 nukar sampai sekarang masih ada ada hancur. Itu namanya kenikmatan dari baju tersendiri. Ya. Atau benda-benda yang lain, kendaraan, mobil. Kalau kita pakai langsung hancur, itu kenikmatannya berkurang. Tapi seandainya lama bertahan sehingga rusak dengan sebab kita pakai sudah sering dan lama, maka itu kenikmatan tersendiri. Jadi kita mendoakan semoga bajunya ini panjang umur istilahnya. Lama dipakai sehingga rusak dengan sebab lama dipakai. Nah, kemudian bukan cuma itu, kita doakan lagi wa yukhlifullahu taala. Semoga Allah mengganti yang lebih baik. Kalau rusak dengan sebab dipakai dengan waktu yang lama, mudah-mudahan diganti yang lebih baik lagi. Itu doa. tu beli wa yukhlifullahu taala. Ini adalah doa yang diucapkan oleh para sahabat. Ya. Dan mereka tidak saling mengingkari, tidak saling mengingkari. Nah, adapun Nabi juga mendoakan ya bagi seseorang yang punya pakaian baru. Di sini Nabi memberikan pakaian untuk Ummu Khalid ya. Kemudian Nabi mendoakan dengan kalimat yang serupa tapi konteksnya berbeda. Abli wa akhliqi kata Rasul, abli wa akhliqi. Artinya ya semoga engkau membuat pakaian ini usang dan rusak sama maknanya. Semoga engkau membuat pakaian ini menjadi usang dan rusak. Maksudnya adalah usang dan rusak dikarenakan dipakai dengan waktu jangka yang lama sehingga dia dia rusak. Ini dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada lagi tambahan. Nah, ini yang ketinggalan kemarin. Ada yang semakna dengan hadis ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari sahabat Muaz bin Anas bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Wa man labisa thawban faqala alhamdulillahilladzi kasani hadza min ghairi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi Imam Hakim berkata, "Hadza haditsun sahihun ala syaratil Bukhari." Hadis ini sahih menurut syaratnya Imam Bukhari. Jadi di doa ini terdapat anjuran untuk kita berdoa setelah makan dan berdoa tatkala mendapat baju baru iya. Kata Rasulullah SAW, alaihi wasallam, barang siapa yang telah memakan suatu makanan. Minuman termasuk bagian dari makanan. Wadaikah? Kutempatkan tangankah? Nah. Kemudian dia mengucapkan doa, alhamdulillahi alladhi at'amani hadha. Segala puji bagi Allah yang memberikan aku makan ini, yang memberikan aku makanan ini. Jadi kita memuji Allah yang telah memberikan kita makanan wa min ghairi haulin minni wala quwwah dan memberikan aku makanan tadi yang mana kita memperolehnya tanpa daya dariku dan tanpa ada kekuatan. Nah, semuanya pasti ketika kita mendapatkan makanan itu adalah bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bentuk pengakuan. Yang pertama bentuk pujian, yang kedua bentuk pengakuan. Apa saja yang kita lakukan tidak mungkin bisa terjadi tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Cari rizki, mendapatkan makanan, semuanya tidak mungkin tanpa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya termasuk sunnah yang mungkin sebagian kaum muslimin meninggalkan ya. Kalau misalnya uh, doa ya. Doa itu ada yang sikaf, uh, sifatnya taufiqi. Tidak boleh diucapkan kecuali itu datang dari Nabi atau datang dari Al-Quran. Contoh seperti masuk WC. Maka kita mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Karena kalau kita mengarang sendiri, tidak bisa kita karang sendiri. Contoh misalnya orang masuk WC. Dia ucapkan kalimat doa seperti masuk masjid. Allah maftahli abwa babah rahmatik. Ya Allah, bukakanlah kepada saya pintu-pintu kasih sayang engkau. Bukankah maknanya bagus? Bagus nggak maknanya? Bagus. Salahnya di mana? Salahnya dia mengucapkan doa untuk masuk masjid yang dipakai untuk masuk WC. Jadi ada istilahnya TV, tidak boleh kita ucapkan kecuali hanya datang dari Al-Qur'an atau hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertakun bukankah maknanya baik? Yang jadi masalah bukan maknanya baik atau tidak. Yang jadi masalah adalah kalau Nabi mengatakan masuk WC ini doanya, maka kita ucapkan. Maka kita ucapkan. Kada boleh kita mengarang sendiri sekalipun maknanya baik. Dan doa yang menjadi kebiasaan, rutinitas itu tanpa mengangkat tangan. Seperti masuk WC, kada perlu pin mengangkat tangan. Bukankah maknanya doa ajar? Tidak per, tidak perlu. Seperti berwudu, rutinitas. Apakah perlu mengangkat tangan? tidak? Dan Nabi dan para sahabat juga tidak mengangkat tangan. Itu rutinitas. Seperti makan, apakah kita perlu mengangkat tangan? Jawabannya tidak. Dikarenakan adalah itu rutinitas ya. Doa hendak berhubungan suami istri, mengangkat tangan lah, kada. Karena itu rutinitas suami suami istri ya. Jadi sesuatu yang rutinitas itu tidak mengangkat mengangkat tangan. Ini doa untuk makan. Nah, kemudian waman lebih sauban dan barang siapa yang memakai pakaian lalu dia berdoa, alhamdulillahilladzi kasani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah gufiralahu ma taqaddama min dzambi. Dan barang siapa yang memakai pakaian lalu dia berdoa, segala puji bagi Allah yang memberikan pakaianku ini tanpa adanya daya dariku dan kekuatan, maka akan diampuni dosanya apa yang telah telah lalu. Jadi orang yang makan kemudian membaca doa ini diampuni dosanya. Orang yang memakai pakaian kemudian membaca doa ini maka akan diampuni dosanya. Jadi banyak sekali pintu-pintu yang menyebabkan kita diampuni dosa. Nah, kenapa ada banyaknya pintu yang membuat kita diampuni dosa? Dikarenakan kita adalah khotta, Khatta itu, makanya ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khatta. Jadi khatta itu adalah dalam ilmu bahasa Arab itu namanya sirat mubalaghah. Sirat mubalaghah. Maknanya sering atau banyak. Kita ini adalah khatta yang sering tersalah dan banyak tersalah. Dikarenakan kita banyak berbuat salah, berbuat dosa, maka Allah banyak membuka pintu-pintu untuk diampuni dosa. Bertobat itu pasti mengucapkan istighfar iya, mengiringi kebaikan dengan keburukan juga diampuni. Dan juga mengucapkan doa seperti ini tatkala setelah makan dan memakai baju juga diampuni dosa-dosa kita. Banyak sekali pintu-pintu yang membuat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa. Dikarenakan kita adalah makhluk yang khotok suka berbuat salah dan banyak berbuat salah. Kadang kita sengaja berbuat dosa. Terkadang kita tidak sengaja dan tanpa sadar, ya, itu bisa. Terkadang kita be, apa, bercanda misalnya. Terkadang menyakiti hati kawan. Terkadang isinya gibah. Terkadang isinya provokasi atau domba. Sekalipun itu bercanda, kalau itu dusta, kalau itu gibah, kalau itu menghina orang lain tetap berdosa. Kadang kita kada sadar ketika bergayaan misalnya atau misalnya menggibah tanpa sadar dan yang lain sehingga membuat kita berdosa ya itu yang banyak misalnya yaitu berdosa tanpa sadar makanya di sini Allah banyak membuatkan pintu-pintu agar diampuni dosa dosa kita diantaranya adalah setelah makan membaca doa ini memakai baju juga membaca doa ini agar diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian hadis yang berikutnya hadis yang nomor 62 Qala Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Muadz ibn Hisham. Qala haddatsani Abi an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-hibarah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim dan Imam Tirmidzi di kitab yang lain yaitu Sunan atau Jami At-Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar ini yang diberi gelar oleh para ulama dengan sebutan bundar atau para manusia di zaman beliau bundar. Bundar bukan bahasa Indonesia bulat bukan. Bundar it bundarun. Itu artinya adalah hafizun. Ngaran ulun. Hafizun. Maksudnya orang yang menjaga atau menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi gelar beliau adalah bundar yang artinya hafiz, menjaga atau menghafal. Dikarenakan beliau adalah orang yang menjaga hadis-hadis Nabi dan menghafal hadisnya. Ya. Pernah ulun sering ulang tentang sedikit manakib beliau. Di antara Eh, manakib beliau, beliau tidak kerihlah dalam menuntut ilmu, tidak berpergian kemana-mana, disebabkan beliau berbakti kepada ibunya. Makanya kata beliau, fabarakallah li. Lalu Allah memberkahi aku dengan sebab saya berbakti kepada ibuku. Jadi beliau tidak kerihlah dalam rangka menuntut ilmu. lebih untuk berbakti kepada ibu beliau sehingga kata beliau Allah memberikan berkah kepadaku dengan sebab beliau berbakti kepada ibu beliau ya. Dan beliau ini adalah Syekhus Sittah. Gurunya enam kutubus sittah. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Qala beliau mengatakan haddatsana Muadz ibnu Hisham. Ya, memberikan hadis kepada kami Muadz bin Hisham. Mu'ad bin Hisham ini syekhnya Imam Ahmad, gurunya Imam Ahmad, meninggal pada tahun 200. Beliau mengatakan, "Haddatsani abi," ya. Memberikan hadis kepadaku ayahku, yaitu yang bernama Hisham. Hisham ad dustuwai ad dustuwai seorang hafiz, seorang yang bergelar hujjah imam. Kunyah beliau Abu Bakar. An Qatadah dari tabi'in yang bernama Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Seorang tabi'in, murid senior dari Imam Anas bin Malik dan beliau orangnya buta. Orangnya buta. Tapi cacatnya anggota fisik beliau tidak menjadikan beliau menjadi bodoh, bahkan menjadi seorang seorang imam. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, adalah pakaian yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau pakai adalah pakaian al-hibarah. Pakaian hibarah. Apa maksud dari pakaian hibarah? Kita baca dulu jelasan Syekh Abdul Razak. Al-hibarah ala wazni inabah. Ini secara bahasa ya. Hibarah itu menurut timbangan ainabah. Jadi barisnya sama hibaroh inabah. Hibaroh inabah. Ya, itu uh, sisi bahasa bahasa Arab. Thiyabun tuttakhadhu minal qutni awil kattan muhabbaratan ay muzayyanatan wat tahbir huwa tajmil wat tazyin. Jadi hibaroh itu adalah pakaian yang terbuat dari kutun. Kutnun bahasa Arab Bahasa Indonesia-nya apa? Katun. Ya, ya sama aja. Kutnun ya, katun. Katun itu terbuat dari apa? Ada yang tahu lah. <laughs> Kapas, iya. Kapas. Sehingga menjadi sebuah sebuah baju. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Katun. Ya cotton, cotton ya tulisannya. <laughs> Makanya terkadang baik bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu serapan dari bahasa Arab kutnun katun koton bahasa Inggrisnya sama seperti sobi sobi artinya bayi bahasa Inggrisnya apa baby ya hadis yang kita baca tadi yang bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengetahui pakaian apa yang Nabi suka, pakaian apa yang Nabi pernah pakai, gimana bentuk pakaian Nabi dan yang lainnya. Semoga ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semoga istiqomah dan semoga Allah mengampuni dosa kita dan menerima amal ibadah kita.